Pada sore hari ini Kita telah berada di hari yang ketujuh dari bulan Ramadhan tahun 1441 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 30 April tahun 2020 pada hari Kamis kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk bisa menuntut ilmu bisa mendengarkan kajian meskipun melalui siaran baik melalui siaran FM atau melalui streaming dan ini adalah merupakan waktu yang terbaik dalam memanfaatkannya dengan berbagai macam jenis ibadah Termasuk di antara ibadah yang mulia adalah menuntut ilmu. Mempelajari sebahagian dari apa yang telah Allah Jalla wa'ala ajarkan kepada kita dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada pertemuan kita di sore hari ini kita memasuki bab yang ke-16 dari kitab Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin berkata al-allamah Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub المعروف بابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه في ذكر ما ورد فيه من nusus السنة menyebutkan nas-nas dalil-dalil yang terdapat di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kesabaran. Setelah sebelumnya pada bab yang ke-15 beliau menerangkan dan menyebutkan dalil-dalil dari kitab kitabullah azza wa jal tentang kesabaran. Maka pada bab setelahnya beliau pun menyebutkan hal-hal yang berkaitan tentang sabar dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melewati seorang wanita dan beliau mendatangi wanita tersebut yang sedang menangis dalam riwayat yang lain disebutkan sedang menangis di sisi kuburan dari kuburan anaknya yang meninggal Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya dan mengatakan kepada wanita tersebut, "Ittaqillaha wasbiri." Bertakwalah engkau kepada Allah dan sabarlah kamu. Perhatikan hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar. Apa jawaban dari wanita ini? Wa matubali bi musibati. Apa pedulimu dengan musibah yang menimpaku? Karena dia tidak mengetahui siapa yang menegurnya dan menasihatinya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, ada yang menyampaikan kepada wanita ini, "Innahu Rasulullah." yang menasihati kamu itu adalah Rasulullah. Begitu wanita ini mengetahui bahwa yang menasihatinya adalah Rasulullah, fa akhadha mithlul maut, maka dia seperti orang yang orang yang akan dijemput oleh kematian, yakni menunjukkan kagetnya dia. Dia tidak menyangka bahawa yang menyampaikan nasihat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia kaget bukan kepala. Faatad bihi maka akhirnya pun dia merasa bersalah maka dia mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendatangi rumahnya. Falam tajid ala babihi bawabin dan wanita ini tidak mendapati di depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada penjaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki penjaga pintu tidak memiliki pengawal padahal beliau Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau adalah pemimpin kaum muslimin Faqalat lalu wanita ini pun mengatakan ya Rasulullah lam a'rifka. Wahai Rasulullah aku tidak mengetahuimu. Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya Innamas sabru 'inda awwali sadmah Sesungguhnya sabar itu diperlukan pada saat awal kali pukulan, awal kali musibah itu muncul. Maka di saat itulah sangat dibutuhkan kesabaran. Dalam lafaz riwayat yang lain, "Inda sadamatil ula" Sesungguhnya sabar itu adalah pada saat pukulan pertama menimpa musibah pertama kali menimpa seorang hamba. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menasihati wanita ini untuk bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal kali wanita ini seperti enggan untuk diberi nasihat karena dia tidak mengetahui siapa yang menyampaikan nasihat kepada beliau yang ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa ketika seseorang melakukan satu kesalahan Terkadang dia dalam hal menerima nasihat memilih-milih. Tidak setiap orang yang menyampaikan kepada yang nasihat dia dengarkan. Maka ini penting ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita mengetahui seseorang terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam perbuatan dosa. Lalu dia hendak menyampaikan nasihat kepada saudaranya yang melakukan kesalahan tersebut. Maka merupakan cara yang baik untuk mencarikan apakah dia atau yang lain. Apabila dia mengetahui bahwa Orang ini biasanya lebih mendengar kalau yang menyampaikan nasihat si fulan. Yang ini biasanya dia lebih menerima nasihat. Kalau yang menerima yang menasihatinya itu adalah si Alan misalnya. Wanita ini pada awalnya tidak menerima. Dan dia mengatakan, apa pedulimu dengan musibah yang menimpaku? Engkau tidak mendapatkan musibah seperti yang menimpa aku. Namun setelah disampaikan kepadanya bahwa yang menasehatinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia segera bangkit dan dia merasa bersalah. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "As-sabr 'inda ula Sabar itu adalah pada saat musibah pertama kali datang, pukulan pertama kali menimpa seorang hamba. Sabda Rasulullah ini itu sama seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Laisa syadidu bisur'ah. Asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat. Namun orang yang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika dia sedang marah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hadis ini itu seperti hadis yang disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik Sabar itu dibutuhkan di saat pukulan pertama. Dalam riwayat yang lain mengatakan bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat namun orang yang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika dia sedang marah. Ketika dia sedang marah dia tetap mampu mengontrol dirinya yaitu sabar. Sabar. Karena kadang-kadang pembangkit emosi, pembangkit amarah, itu kadang-kadang muncul secara tiba-tiba. Maka di saat itulah butuh bagi seorang untuk mengontrol dirinya. Fa inna mufaja'at al-musibati baghtah. Karena sesungguhnya musibah yang menimpa seorang itu datang secara tiba-tiba. Dan apabila musibah itu datang secara tiba-tiba, itu akan memberi reaksi berupa rasa takut, tuzai'ul qalba wa tuz'ijuhu bisadmiha yang itu akan menggoncangkan hati, mengganggu hati, mengganggu fikiran dengan musibah yang menimpanya. Fa in sabara lis-sadamatil ula Maka apabila dia mampu bersabar pada pukulan pertama, pada musibah, awal kali musibah itu terjadi, dia mampu menahan dirinya, dia mampu bersabar, maka ketajaman musibah itu akan menjadi hancur. Ya yang biasanya seorang akan melakukan reaksi yang berlebihan namun ketika dia menghadapi dengan kesabaran maka reaksi itu akan melemah dha'ufat quwwatuha melemah kekuatannya sehingga kalau di saat musibah awal kali musibah itu muncul dia mampu menahan diri maka mudah baginya untuk mempertahankan sifat kesabaran itu. Fahana alaihi istidamatus sabri. Maka akan menjadi ringan baginya, akan menjadi mudah baginya untuk senantiasa bersabar di masa-masa yang berikutnya. Jadi yang terpenting itu adalah ketika awal kali musibah itu datang. Apa reaksimu? apa sikapmu ingat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini innamas sabru 'inda sadamatil ula kesabaran itu diperintahkan ketika pukulan pertama itu datang awal kali musibah itu muncul wa aidan fa innal musibata taridu ala al qalbi wa huwa ghairu muwattanin laha fatuz'ijuhu wahiyya sadamatul ula demikian pula musibah itu ketika memberi reaksi ke dalam hati seseorang sementara dia belum siap karena musibah itu datang secara tiba-tiba maka itu akan mengganggu hati itu akan menimbulkan kegoncangan atau rasa takut Itulah yang dimaksud pukulan pertama. Wa amma idza waradat alaihi ba'da dzalik faqad tawattana laha wa alima annahu la budda lahu minha. Adapun jika dia mampu bersabar setelah itu, itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena dia sudah siap menghadapinya. Ya, musibah itu sudah berlalu dalam waktu yang lama, sehari, dua hari atau lebih dari itu. Ya. Baru kemudian dia mampu menenangkan dirinya, ah, itu wajar. Ya. Karena dia pun akhirnya mengetahui bahwa tidak ada cara bagi dia kecuali dia harus bersabar. Karena tidak ada kesabaran pun tidak akan merubah kondisi dan keadaan. Mau tidak mau dia harus bersabar. Dia sudah siap menghadapi itu. Sehingga kesabaran yang dilakukan oleh seorang hamba bukan pada saat awal kali musibah itu datang, sabarnya nanti setelah itu berhari-hari setelah musibah itu datang, itu sudah menjadi sabar itirari. Sabar terpaksa gitu. Mau gimana lagi? Tentu dia harus bersabar. Wa hadhihi al-mar'atu lamma 'alimat anna jaza'aha la yujri 'alayha shay'an ja'at ta'tadhiru ila an-nabi sallallahu Maka wanita ini ketika dia mengetahui bahwa ternyata tidak bersabar di dalam menghadapi musibah itu, tidak memberi manfaat sedikit pun, barulah dia datang meminta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan wanita ini ingin datang kepada Rasulullah dan ingin menjelaskan sikapnya dan mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku sudah bersabar." Maka diterangkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan diberitakan bahwa sabar itu adalah di saat pukulan pertama itu datang. Ketika awal kali musibah itu menimpa seorang hamba, Disitulah dibutuhkan kesabaran. Ya. Disitulah dia berusaha untuk mengontrol dirinya. Itu yang namanya sabar. Sabar yang terpuji. Adapun setelah itu ya sudah dalam waktu yang lama musibah itu menimpanya lalu dia memahami bahwa hal itu tidak akan memberi perubahan yang menyebabkan dia sabar sabar terpaksa itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan yang menunjukkan hal ini, semakna dengan ini kata beliau, apa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zarbi dari Muhammad ibn Sirin, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Namun yang nampak dalam sanad hadis yang disebutkan ada Sa'id bin Zarbi Dan ini perahu yang lemah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan pekuburan Baqi'. Lalu dia melihat ada seorang wanita yang sedang terduduk di sisi satu kuburan sambil dia menangis. wanita ini seperti dalam kondisi uh, duduk di atas lututnya gitu. sambil nangis di sisi kuburan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya ya amat ittaqillah wasbiri wahai hamba Allah bertakwalah engkau kepada Allah dan sabarlah engkau Wanita ini mengatakan, Ya Abdullah inilah jaz'a zakla. Wahai hamba Allah, aku ini sedang tertimpa musibah. Maksudnya jangan kamu nasihati aku. Ya. Dia merasa belum mampu menahan dirinya. Dinasihati lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah." Lalu kemudian wanita ini berkata lagi, Wahai hamba Allah, kalau seandainya musibah yang menimpamu seperti yang menimpaku ini, engkau pasti memberi uzur kepadaku. Engkau pasti menganggap wajar perbuatanku ini. Lalu diulangi lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Wahai hamba Allah, sabar kamu Kata wanita ini, wahai hamba Allah, engkau sudah memperdengarkan kepadamu apa yang kamu sampaikan. Tinggalkan aku. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Lalu kemudian ada seorang dari sahabatnya mendatangi wanita ini. Lalu mengatakan kepada wanita tersebut, apa yang dikatakan oleh lelaki yang pergi meninggalkanmu itu tadi? Apa yang dia katakan padamu? Kata wanita ini dia mengatakan kepadaku begini, begitu, begini, begitu. Maksudnya dia menasihati aku. Memerintahkan aku bertakwa kepada Allah, bersabar. Kata sahabat ini, apakah engkau kenal siapa dia? Kata wanita ini, tidak, saya tidak mengenalnya. Kata sahabat ini, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mengetahui bahwa yang menasehatinya adalah Rasulullah, maka wanita ini pun bergerak cepat. Dia seperti orang melompat gitu, kaget. Sampai kemudian dia mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin menyampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam dia mengatakan ana asbir ana asbir ya Rasulullah iya saya sabar saya sabar wahai Rasulullah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sabru 'inda sadamatil ula as-sabru 'inda sadamatil ula kesabaran itu di saat pukulan pertama terjadi. Kesabaran itu di saat pukulan pertama itu terjadi. Awal musibah itu datang, disitulah dibutuhkan kesabaran. Abu Ubaid rahimahullahu taala beliau mengatakan inna kulladzi marza'atin atau inna kulladzi raziyatin فإن قصاراه الصبر ولكنه إنما يحمد على صبره عند حدة المصيبة وحرارتها Kata Abu Ubaid rahimahullah sesungguhnya setiap orang yang mendapat musibah itu pada akhirnya dia bersabar. Setiap orang yang mendapatkan musibah itu pada akhirnya dia bersabar. Hanya kan berbeda-beda Ya. Kesabaran orang. Ada yang ketika dia ditinggal mati orang yang dia cintai sabarnya nanti sehari. Ada yang setelah tiga hari baru dia bersabar. Ada yang setelah sepuluh hari. Ada yang setelah tiga puluh hari, empat puluh hari. Baru dia bisa bersabar. Jadi kata beliau, setiap orang yang mendapatkan musibah, ujung-ujungnya pasti dia sabar. Ya sabar itirar itu tadi, sabar terpaksa. Akan tetapi kata beliau yang dipuji kesabarannya adalah ketika sedang panas-panasnya, sedang tajamnya musibah itu menimpa seorang hamba, yaitu di awal kali musibah itu datang. Itulah yang dipuji ketika seseorang bersabar jadi ini yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inda sadamatil ula. Ketika seorang hamba ditimpa musibah maka dia langsung terhubung kepada Allah. Dia mengingat Allah. Dia segera menahan dirinya, mengontrol dirinya. Agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan dia keluar dari kesabaran. Maka di saat itulah seorang hamba itu dipuji dan dimuliakan dengan kesabarannya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. disempurnakan pahala orang-orang bersabar tanpa perhitungan kata Ibnu Qayyim rahimahullah wa fil hadithi anwa'un al ilm dalam hadis ini ada beberapa ilmu dan faedah yang bisa kita petik. Yang pertama, wujubus sabri 'alal masaib. Wajibnya bersabar atas musibah-musibah yang menimpa. Wa annahu minat taqwa allati umira al-'abdu biha dan bahwa bersabar ketika mendapatkan musibah termasuk bentuk ketakwaan yang seorang hamba itu diperintahkan untuk melakukannya dan menegakkan dalam dirinya. Sabar ketika awal kali musibah itu datang. Faedah yang kedua, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Wa anna sukra al-musibati wa shiddataha la yusqituhu 'anil amirin nahi. Tetap dianjurkannya menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan bahwasanya kondisi musibah yang berat yang dihadapi oleh seorang itu tidak menggugurkan seseorang untuk menjadi seorang yang tetap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bukan karena ah itu Gak usahlah sampaikan nasihat kepadanya, dia sedang tertimpa musibah. Tidak, walaupun dia dalam kondisi terkena musibah dan ternyata dia melakukan perbuatan dosa, maka dianjurkan bagimu untuk menegakkan amalan yang mulia ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Mencegah dia dari kemungkaran. Kondisi dia terjatuh ke dalam musibah itu jangan jadi penghalang. Bahkan itu momen yang terbaik. Untuk mengingatkannya, wahai hamba Allah, bertakwa kamu kepada Allah. Engkau sudah tahu engkau terjatuh ke dalam musibah. Mengapa engkau melakukan perbuatan dosa seperti ini? Dan yang semisalnya dari ungkapan-ungkapan yang tujuannya adalah mengingatkan seorang hamba yang mengalami musibah untuk bersabar. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Faedah yang ketiga takrarul amri marratan ba'da marrah hatta yu'zar al-amiru ila rabbih mengulang-ulangi perintah ya. itu berdasarkan uh, riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala tadi yang di situ terdapat kelemahan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangi nasihatnya bertakwa kepada Allah, sabar kamu, sabar, mengulang ulang nasihatnya. kayak itu juga kata beliau termasuk hal yang dianjurkan agar orang yang mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran itu memiliki uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia telah menyampaikan amanah bahwa dia telah berusaha untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah manusia. Namun ada yang menolak. Ada yang tidak mengindahkan. Namun karena dia telah menyampaikan, maka telah gugur kewajibannya. Ma'alaika illal balagh. Tidak ada kewajibanmu kecuali menyampaikan. Menyampaikan nasihat. Faedah yang keempat kata beliau bahwa hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama tentang diperbolehkannya wanita berziarah kubur bahwa wanita diperbolehkan ziarah kubur karena wanita ini sedang berada di sisi kuburan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari perbuatan wanita tersebut ketika berada di sisi kuburan. Yang diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketidaksabarannya dia. Hanya itu yang dinasihati. Kata sebagian para ulama, kalau seandainya ziarah kubur bagi wanita itu haram, maka tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan hukumnya kepada wanita ini bahwa tidak boleh kamu ziarah kubur, itu haram. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegurnya dalam ziarah kubur. Ya, kata beliau dan ini di uh, akhir-akhir uh, akhir -akhir masa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini dan beliau masuk ke dalam Islam pada tahun ke-7 Hijriah berdekatan dengan peristiwa perang Khaybar. Nah, ini alasan sebagian para ulama yang berpendapat bahwa wanita diperbolehkan ziarah kubur. Ini salah satu dalilnya. Namun Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala membantah alasan ini. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah termasuk ulama yang berpendapat bahwa seorang wanita tidak boleh berziarah kubur sama sekali. Nanti akan disebutkan hadisnya. Sehingga kata beliau, adapun hadis ini, maka dijawab bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan wanita itu untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar. Maka ini sudah merupakan bentuk pengingkaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, karena dia tidak memiliki kesabaran, akhirnya dia ziarah kubur. Karena dia tidak memiliki kesabaran, akhirnya dia melakukan ratapan tangis Ya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk bersabar. Sabar maksudnya ya, sabar jangan sampai kamu meratap. Sabar jangan sampai kamu melakukan dosa. Di antaranya adalah ziarah kubur. Ini uh, pandangan dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Adapun yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah. Hal itu tidak menunjukkan bahwa kejadian ini di akhir-akhir masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak disebutkan di dalam hadis itu bahwa Abu Hurairah menghadiri peristiwa itu. Boleh jadi Abu Hurairah menukil dari sahabat yang lain. Sehingga Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini itu belum tentu menunjukkan bahwa kejadian ini adalah setelah masuk Islamnya Abu Hurairah. Tidak menunjukkan demikian. Boleh jadi Abu Hurairah mengambil kisah ini, riwayat ini dari sahabat yang lain yang menceritakan tentang di awal-awal Islam. Sehingga uh, dalil ini tidak begitu jelas menunjukkan diperbolehkannya ziarah kubur. Itu alasan beliau. Jadi memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Hal ini disebabkan karena adanya hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang dilaknatnya wanita yang berziarah kubur tentang dilaknatnya wanita yang berziarah kubur la'anallahu zairatil kubur Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala melaknat wanita yang berziarah kubur namun lafaz hadis ya hadis yang diriwayatkan dengan lafaz tersebut la'an Allah zairatil qubur ini adalah riwayat yang yang lemah Al Imam Al Albani rahimahullah taala juga melemahkan riwayat ini Adapun yang dikuatkan Dan yang disahihkan adalah riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz la'anallahu zawwaratil qubur. Laknat Allah terhadap wanita yang zawarat. Lalu difahami zawarat itu adalah yang sering-sering ziarah kubur yang selalu melakukan ziarah kubur, membiasakan dirinya ziarah kubur. Walhasil terjadi khilaf juga di dalam hadis yang terakhir dengan lafaz yang terakhir juga terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hal ini. Sebagian para ulama membolehkan wanita ziarah kubur selama dia tidak jadikan itu sebagai rutinitasnya. Kadang-kadang Dan mereka berdalil dengan hadis-hadis. Di antaranya adalah keumuman hadis. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang silahkan kalian berziarah karena itu mengingatkan kalian tentang kehidupan akhirat kalian. Kata para ulama yang membolehkan hadis ini sifatnya umum untuk laki-laki dan wanita. Dahulu aku melarang. Sekarang silahkan kalian berziarah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengecualikan para wanita, menunjukkan bahwa wanita pun sama seperti kaum lelaki. Asal hukum sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umum tashri' keumuman syariat untuk laki-laki dan demikian pula wanita tidak dikeluarkannya wanita dari keumuman hadis tersebut kecuali berdasarkan dalil yang sahih. Sebagaimana mereka juga berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mendatangi kuburan Baqi' Baqi'ul Gharqad ya, ketika beliau mengikuti perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah keluar di malam hari bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha apa yang diucapkan apabila seorang eh, berziarah ke kuburan maka diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkanlah assalamu ala ahli diyar من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإن إن شاء الله بكم للاحقون diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam walhasil uh, ini pembahasan cukup panjang namun uh, di sini saya hanya ingin beri isyarat bahwa memang para ulama berselisih Sebaiknya wanita tidak berziarah kubur, sebaiknya. Ya. Namun apabila dia kadang-kadang melakukan ziarah, apalagi dengan tujuan untuk mengingat kematian, sebagian para ulama membolehkan berdasarkan keumuman hadis. Wallahu taala a'lamu bis Saya kira sampai di sini semoga apa yang kami terangkan memberi manfaat kepada kita sekalian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira